semua sesembahan yang batil karena selain Allah semuanya mereka makhluk dan tidak memiliki rububiyah sama sekali juga tidak memiliki kesempurnaan sifat sehingga penyembahan kepada selain Allah adalah kebatilan dan menyembah sesuatu yang batil. Allah Al-Malik Sang Maharaja Yang kerajaannya tidak pernah punah Tidak akan pernah hilang Adapun manusia semu Raja yang semu Kekuasaannya terbatas Kerajaannya terancam punah Se -se Seandainya tidak hilang ketika dia masih hidup akan dipisahkan total oleh Allah dengan semua apa yang dia kuasai dengan kematian. Sehingga kematian membuat sirnanya semua kenikmatan-kenikmatan yang dia nikmati. Harta, jabatan, kekuasaan, ketenaran, kecantikan, ketampanan semua akan sirna berapapun lamanya dia menikmati tapi akan disirnakan oleh Allah karena setiap kita akan mengalami kematian. Afara'aita immata'nahum bisinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un Bagaimana pendapat Anda terhadap orang yang Allah berikan kesempatan menikmati kenikmatan bertahun-tahun? Mungkin ada yang 50 tahun, bahkan 100 tahun. Sumaja'ahum maka nuyu adun. Lalu datang kepada dia apa yang dijanjikan Allah yaitu al-maut. Saat kedatangan al-maut ma aghna anhum ma kanu yumatta'un semua yang mereka nikmati selama ini harta, jabatan, kedudukan, kekuasaan dan segala macam kenikmatan yang dia senantiasa nikmati hari-hariannya akan sirna gak berguna lagi tidak bisa dia pertahankan lagi maka hanya Allah Al-Malik Sang Maharaja, Sehingga di akhirat kala Allah katakan Al Malik Mana para raja Sudah tidak ada lagi Raja kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Al-Qudus Allah As-Salam Dan selamat dari segala cacat, aib, kekurangan dan Allah yang memberikan keselamatan, sumber keselamatan. Al-Mu'min Allah yang ini memberikan rasa aman dan Allah yang terpercaya. Wal Muhaimin Allah yang menjaga. Al-Aziz Allah yang Maha Perkasa yang tidak pernah bisa terhina keperkasaan Allah, kewibawaan Allah sempurna Al-Jabbar yang sang maha pemaksa wal mutakabbir zat yang maha besar yang layak menyandang segala kebesaran subhanallah amma yusrikun maksudnya Allah dari semua apa yang mereka sekutukan terhadap Allah taala di antaranya nama Allah Al-Quddus ada dalam ayat ini Demikian pula dalam surat Jum'ah Yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi Al-Malikil Qudusil Azizil Hakim Bertasbih kepada Allah Ta'ala Semua yang di langit dan semua yang di bumi Allah Al-Malik Al-Qudus Al-Aziz Al-Hakim ini diantara dua ayat yang memuat nama Allah Al-Quddus. Adapun nama Allah As-Subuh ada dalam hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk dan sujudnya Nabi mengucapkan Subuhun Kudusun Rabbul malaikati warruh Subuhun kudusun Nama yang sama Makna memiliki makna yang sama Rabbul malaikah Robnya para malaikat Warruh Dan Robnya Arruh itu Jibril disebutkan Jibril setelah malaikat menunjukkan <coughs> Jibril memiliki kedudukan yang khusus memiliki kemuliaan yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang nama Allah Subhanahu wa taala As-Subuh dan Al-Qudus disatukan dalam sebuah ayat Contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tasbihnya malaikat dan takdisnya malaikat kepada Allah taala. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah kami bertasbih dan mensucikan engkau dengan memujimu ada nusabbih Allah as-subuh nuqaddis Allah al-qudus Allah satukan dalam satu ayat Mari kita lihat mas sekalian apa itu makna as-subuh dan al-qudus الصبوه القدوس اسمان عظيمان دالان على تنزيه الله عن النقائص والعيوب وتقرئته عن كل ما يضاد كماله كماله وينافي عظمته كالسنة والنوم والأم والوالد والولد وغيرها وأن أيشبهه أحد من خلقه أو يشبهه هو أحدا من خلقه تعالى وتقدس وتنزه عن الشبيه والنذير والمثال الأسبوع والقدس Dua nama ini adalah nama yang sangat agung. Yang keduanya menunjukkan ala tansihillah aninaqais wal uyub. Menunjukkan tentang kesucian Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan-kekurangan dan aib. Allah Subhanahu wa taala suci total bersih total tidak ada setitik air pun yang bisa dinisbatkan kepada Allah Ta'ala sehingga betul Allah adalah suci dari segala kekurangan dari segala cacat dan watab riatuhu an kulli ma yudadu kamalahu. Demikian pula Allah terlepas dari segala yang bertentangan dengan kesempurnaan Allah Ta'ala dan yang akan wayunafi tahu dan yang akan menghilangkan keagungan Allah Ta'ala jadi Allah suci dari segala kekurangan-kekurangan dan aib atau Allah disucikan pula dari segala yang akan mengurangi atau bertentangan dengan kesempurnaan Allah Ta'ala sehingga sempurna total Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam menjelaskan kepada kita tentang ke maha sempurna Allah Allah menolak dari dirinya segala yang bertentangan dengan kesempurnaan Allah dan yang akan mengurangi kesempurnaan Allah taala Allah zat yang maha hidup hidupnya Allah tidak mengenal kematian Al-Hayyul Ladzi la yamut. Allah hidup, ya Allah zat yang menghidup yang tidak mengenal kematian. Tapi bukan sekedar Allah tidak terserang kematian. Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari yang akan mengurangi kesempurnaan hidupnya Allah taala diserang atau tidur, capek. Allah tidak teringgap itu semuanya. Dan Allah tersucikan dari semua kebutuhan-kebutuhan. Sehingga Allah tertolak darinya adanya punya anak, adanya punya orang tua, Anak membutuhkan orang tua dan orang tua membutuhkan anak. Anak ketika masih lemah mutlak membutuhkan orang tua dari pemeliharaan sampai menjadi mandiri. Orang tua pun membutuhkan anak. Ketika dia telah nanti tua, membutuhkan yang mengurus dirinya, sehingga anaknya akan memperhatikan kebutuhannya, keperluannya. Eh, Allah tersucikan dari itu semuanya. Sehingga Allah sempurna total dari segala kekurangan-kekurangan wa an ayus bihahu ahadun min khalqi atau Allah juga tersucikan dari keserupaan adanya makhluk yang menyerupai Allah atau Allah menyerupai makhluk serupa dengan makhluk tersucikan sama sekali. Ta'ala wa taqaddasa wa tanazzaha an syabih wan nadhir wal mithal. Allah Maha suci dari segala keserupaan. Sehingga sama sekali tidak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala Allah tidak menyerupai makhluknya Makhluknya tidak menyerupai Allah Ta'ala Sehingga Allah tersucikan total dari keserupaan kepada Para makhluk yang baif Yang penuh dengan kekurangan Laisa kami fihi syai'un Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala Wa huwa basir Dan Allah zat yang mendengar melihat Allah menetapkan nama dan sifatnya As-Sami Al-Basir tapi Sami dan Basirnya Allah gak serupa dengan makhluk sama sekali sehingga Allah mendengar Allah melihat yaliku bijalali sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala yang tidak ada yang tidak serupa dengan sesuatu pun dari kalangan para makhluk ini makna as-subuh, makna al-qudus. Wa huwa majmu' ma yatanassau anhu tabaraka wa ta'ala syai'aini. Dan yang tersucikan dari Allah Ta'ala adalah dua. Kesimpulannya, yang tersucikan dari Allah adalah dua. Ahaduhuma, yang pertama, أنه منزه عن كل ما ينافي صفات كماله فإن له المنتهى في كل صفات كماله بسبب في كل صفات كمال فهو الموصوف بكمال العلم وكمال القدرة منزه أما ينافي ذلك من نسيان والغفلان وأن ينسب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ومنزه عن الأجس والطعام والإعياء واللغوب وموصوف بكمال الحياة والقيومية منزه عن ضدها من الموت والسنة والنوم Yang pertama Allah Subhanahu wa taala munazzahun tersucikan dari segala yang akan menghilangkan sifat kesempurnaan Allah. Allah Subhanahu wa taala di puncak kesempurnaannya. Allah di puncak kesempurnaannya. Paling kalau sudah paling itu yang ter Allah di puncak kesempurnaannya. Ketika Allah disifati dengan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu kamalul ilmi. Pemilik ilmu yang sempurna. Allah Al-Alim dan manusia juga dikatakan alim tapi Allah di puncak ini kesempurnaan dalam perkara ilmu yang eh, yang Allah tidak diawali dari kebodohan. Yang ilmu Allah tidak mengalami lupa. Yang Allah tidak akan lalai. Tidak ada sesuatu pun yang terlewatkan oleh Allah yang tidak diketahui oleh Allah taala. Walaupun hanya sebesar biji atau sebutir debu di langit atau di bumi Atau bahkan yang lebih kecil Semuanya dalam liputan ilmu Allah Ta'ala Allah SWT Al-Qudrah Adalah kamalul qudrah Allah di puncak kemampuannya Yang tersucikan dari al-ajiz Lemah Ta'ab capek. al capek. Di antara kurang ajarnya Yahudi mensifatkan kepada Allah sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Allah menciptakan langit dan bumi dalam enam hari, hari ketujuh Allah istirahat, capek. Maka Allah katakan, "Wa massana min lughub." Allah Subhanahu wa taala tidak terserang al-lughub, capek, enggak terserang lelah. Ketika Allah mensifati dirinya al-hayyu dzul hayah. Kehidupan Allah kehidupan yang sempurna. Kehidupan munazza'an diddiha minal maut. Allah tidak terserang kematian Al-Hayyul la yamut. Allah juga tidak terserang ngantuk dan tidur. La takhudhu sinatun wala naum. Ketika Allah disepati dengan al adil, maka keadilan Allah teradil, keadilan yang sempurna. Tidak ada kezaliman pada Allah sama sekali. Allah terbebaskan dari kezaliman sama sekali. Kalau Allah menyiksa seseorang dengan keadilan Allah Ta'ala. Kalau Allah memberikan balasan kepada hamba, itu dengan karunia Allah Ta'ala, kemurahan Allah Ta'ala. Sehingga Allah mengadab sesuai dengan dosanya, dan Allah memberikan balasan bahkan berlipat-lipat dengan karunia-Nya. 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lipatan yang tidak terhingga. Ini semuanya dengan karunia Allah taala, kemurahan Allah taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya Al-Ghaniyyu, Allah zat yang makaya, maka kekayaan Allah Allah tidak membutuhkan kepada apa dan siapa. Allah tidak membutuhkan kepada apa dan siapa. Dan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah terserang kekurangan dalam kekayaan Allah taala memenuhi semua kebutuhan para makhluknya tanpa terancam kehabisan dan kekurangan. Sebagaimana yang telah kita sering telah telah sampaikan termasuk ketika Allah taala memerintahkan manusia dengan segala perintah maka tidak bukan berarti Allah membutuhkan dengan perintah-perintah tersebut. Allah perintahkan manusia untuk bertakwa, untuk taat, bukan karena Allah membutuhkan ketaatan para hamba. Seandainya kata Allah, Ya Ibn Adam, Ya Ibadi, Lau anna awalakum wa akhirakum wa irsakum wa jinakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Seandainya semua para hamba itu taat total. Gak ada yang maksiat sedikit pun. Bahkan di puncak-puncak nilai ketaatan ketakuan kepada Allah Ta'ala. Ma zada bidalika mulki syai'an itu tidak akan menambah kerajaanku. Sehingga Allah tidak perlu kampanye, cari dukungan, karena memang Allah tidak terpengaruh dengan apapun. Manusia mau takwa, manusia mau fajir, bahkan di puncak kefajiran, Allah tidak akan berkurang kerajaannya, Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulku syai'an. Manusia di puncak ketakwaan tidak menambah derajat Allah. Manusia di puncak kefajiran tidak mengurangi kerajaan Allah. Manusia ketika meminta semuanya kepada Allah tidak mengancam berkurangnya harta Allah, kekayaan Allah, ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin idin fasa'aluni fa'ataitu kulla masatin ma naqasa mimma indi illa kama yanqusul mihyar idza udkhila al-bahr wahai hamba Seandainya kalian semuanya manusia dan jin dari awal sampai akhir semuanya berdiri di satu lembah minta semua kepada Allah, semua permintaannya Allah penuhi tanpa kecuali. Tidak akan berkurang ke kekayaan Allah kecuali semisal berkurangnya air ketika jarum dimasukkan ke lautan lalu diangkat. Tidak ada artinya sama sekali. Allah Al-Ghaniyyu Zat yang makaya tidak membutuhkan apa dan siapa dan Allah zat yang memberi tanpa terancam yaitu kekurangan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Allah mausufun bi kamalil hikmah wa rahmah. Allah disifati dengan sempurnanya hikmah dan rahmah sehingga tidak ada sesuatu pun yang sia-sia dan yang bertentangan dengan hikmah yang, yang kosong dari hikmah. Maka orang yang mereka mengatakan ada kezaliman dalam hukum Allah Ta'ala. Ini adalah orang yang tidak faham tentang siapa itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada yang zalim dalam perbuatan Allah Allah dat arhamur rahimin yang paling penyayang kepada para hambanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya tersucikan dari segala kesia-siaan yang sia-sia dari setiap perbuatan Allah Ta'ala maka orang yang mereka akalnya cerdas Allah sepertinya dengan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi mereka senantiasa berpikir tentang penciptaan Allah langit dan bumi dan mereka akan berkesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila Subhanak Ya Allah tidak ada sesuatu pun yang sia-sia dari semua yang kau ciptakan ini tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Semuanya penuh dengan hikmah. Hanya manusia terkadang mengetahui sebagian hikmah. Terkadang banyak pula tidak mengetahui hikmah-hikmah yang lainnya. Tapi setiap perbuatan Allah pasti mengandung hikmah. Ada hikmah di situ. Demikian pula, Bapak sekalian, dalam semua sifat Allah seperti itu. Ini Allah tersifati dengan ter, ini paling muntah, ini sifat sempurna di puncak kesempurnaannya tanpa ada yang bisa dinisbatkan kekurangan pada sifat Allah Ta'ala. Orang yang faham seperti inilah yang akan muncul rasa pengagungan kepada Allah. Rasa pemuliaannya kepada Allah. Tidak akan melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua bentuk penentangan kepada Allah taala itu karena muncul dari ketidakadanya rasa pengagungan kepada Allah atau berkurangnya rasa pengagungan kepada Allah taala. Oleh karena itu kata Allah Nuh kepada kaumnya yang kufur kepada Allah Ta'ala Ma lakum la tarjuna lillahi waqara Kalian memang kaum yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan Dan ini puji. Segala kerusakan yang terjadi di tengah-tengah manusia syirik, bid'ah, kufur, nifak, maksiat, dan segala penyimpangan itu muncul karena rendahnya atau bahkan hilangnya rasa pengagungan terhadap Allah Ta'ala. Hanya orang yang mereka mengenal Allah yang akan mengagungkan Allah Ta'ala yang paling tahu tentang Allah, yang paling mengagungkan Allah taala. Maka kata Nabi, inilah a'lamukum billah. Saya orang yang paling tahu tentang Allah di antara kalian. Maka diri Nabi ada orang yang paling bertakwa dan paling takut di antara para manusia. Wa inilah aksakum billah. Aku orang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah taala. Karena Nabi orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kebodohan tentang Allah akan menjadikan dia ia ini tidak mengagungkan Allah atau hilangnya rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asani yang kedua. Yang pertama, makna Al-Qudus pengertiannya satu, namun. Yang pertama, Allah tersucikan dari segala kekurangan dan aib. Allah di puncak kesempurnaan. Semua sifat Allah di puncak kesempurnaan. Ter paling. Yang kedua, annahu munazzahun anil mumatsalati ahadun min khalqihi Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari keserupaan kepada seorang pun di kalangan para makhluk. Au ayyakuna launid biwajhin minal wujuh atau Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari adanya yaitu tandingan keserupaan dari segala arah. Gak ada yang serupa semisal sebanding setanding dengan Allah Taala. Gak ada. Fal makhluqat kulluha wa in azamat wa syarafat wa balaghatil muntaha alladhi yaliqu biha min al-azamati wal kamali allaiq biha falaysa syai'un minha yuqaribu ayusabihu al-bari manusia makhluk kata beliau fal makhlukat para makhluk makhluk ya semua makhluk makhluk yang hidup atau makhluk yang mati kulha semua para makhluk betapapun hebatnya mulianya sampai di puncak kesempurnaan sesuai dengan kelemahan makhluk. Orang kadang terkagum-kagum dengan seseorang. Orang terkagum dengan ilmunya. Oh, Masya Allah ilmunya si fulan. Kayak internet. Nyambung semuanya. Ngomong apa aja nyambung. Betapa sempurnanya manusia, makhluk itu falaisa syai'un minha. Tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang ada pada Allah taala. Tidak akan pernah serupa sedikit pun dengan apa yang ada pada Allah taala bal jami'u awsafiha bahkan semua sifat-sifat kesempurnaan yang ada para makhluk itu itu tidak ada apa-apanya idza nusibat ila sifati bariha wa khaliqiha gak ada apa-apanya ketika dinisbatkan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala bal jami'u ma fiha minal ma'ani wa nu'ud wal kamal walladhi a'taha iyahu bahkan semua kesempurnaan yang ada pada makhluk itu yang memberinya itu Allah taala bagaimana akan diserupakan dengan Allah taala kita terkagum-kagum itu sebatas apa yang kita ketahui tentang makhluk ini Kalau kita lupa dengan Allah, kita taunya yang di depan yang kita lihat. Tapi kalau kita faham tentang Allah, itu semuanya pemberian Allah yang tidak akan mungkin serupa dengan Allah yang memberikannya. Makhluk bagaimanapun juga terbatas dengan kelemahannya, sempurnanya dalam kelemahannya, sehingga sesuai dengan kelemahan makhluk itu sendiri. profesor kayak apapun tentu tidak akan ilmunya mencakup segala-galanya. Bahkan semakin orang itu super spesialis men mengambil sepia spesialis sub sub sub sub spesialis semakin dia nggak mau bicara tentang yang lainnya. Karena tahu dan semakin tertahu terbatasnya pengetahuan dia dia semakin tahu bahwa diri itu sesungguhnya betul-betul sangat bodoh. Maka kata para ulama, ilmu itu ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama sombong. Koyok-koyok awu pendikar, Mumpuni. Sehingga uh, kemelinti. Kemelinti. Oh kayak-kayaknya dia mau nantang siapapun. Tapi kalau dia naik lagi, itu akan masuk pada wilayah tawadhu. Semakin tinggi lagi ilmunya, semakin dia akan masuk wilayah tawadhu. Naik lagi, dia teruskan lagi ilmunya itu, dia akan tahu tentang dirinya, ternyata dia nggak tahu apa-apa. Sehingga kalau baru selesai belajar itu biasanya oh kayak pendekar turun gunung. Oh merah dianggap merantasi gitu, total. Kayaknya semuanya itu akan ditantang, akan dia uji. Yang muncul kesombongan. Ada rasa sombong. Kalau dia mau belajar lagi, terus belajar, terus belajar, dia akan tawabuk. Terus belajar lagi, dia akan sampai pada tingkatan dia ini ternyata nggak tahu apa-apa. Dia merasa dia nggak tahu apa-apa. Karena ternyata ilmu itu luas, sangat luas. Dan dia hanya mengetahui sebagian yang sangat kecil. Ini tingkatan orang mereka belajar kata para ulama seperti itu. Dan tentu bisa juga kita lihat dalam kehidupan yang ada. Sehingga kata pepatah, tong kosong berbunyi, nyaring wo kemblontang kemblontang ke apa namanya uh, eh, kemblontang namanya tong kosong <coughs> sehingga yang kedua maknanya adalah Allah tersucikan dari keserupaan kepada para makhluk karena semua apa yang Allah berikan kesempurnaan pada makhluk ini, kalau toh manusia terkagum-kagum dengan makhluk, semua yang ada pada makhluk yang dianggap sempurna itu itu pemberian Allah taala. Fa walladhi khalaqa fiha al-uqul wa sam'u wal absar. Allah yang menciptakan semua yang ada pada makhluk, baik itu al-uqul, akal manusia, pendengaran manusia, penglihatan manusia, kekuatan lahir batin, itu semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala bagaimana akan disamakan dengan Allah Ta'ala Fawal munazzah an kulli ma yunafi sifatil majdi wal azamati wal kamal fawal munazzah an an dhiddi wal niddi wal kufi wal wal amsal maka Allah tersucikan dari semua yang akan menghilangkan sifat keagungan kesempurnaan Allah dan Allah tersucikan dari segala yang bertentangan atau ia ada, ada, ada, ada segala penyerupaan permisalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa yang bagi ayub lam dan selanjutnya untuk diketahui di sini anna tasbih Allah wa takdisahu innama yakunu bi tafri'atillah wa tanzihihi an kulli su'in wa aibin ma'a isbatil mahamid wa sifatil kamal lau subhanahu ala wajhil Allah maka selain diketahui di sini bahwa mensucikan Allah penyucian terhadap Allah taala yaitu dengan melepaskan Allah dan menyucikan Allah dari semua kejelekan dan keburukan, kekurangan. Bersama itu menetapkan segala sifat keterpujian Allah Ta'ala. Sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Di sini pentingnya yaitu memahami sesatnya orang yang mereka menolak nama dan sifat Allah. Mereka ini tidak menyucikan Allah Ta'ala. Kata Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, Wal amru bi tasbihihi yaqtadi tanzihahu an kulli aibin wa su'in wa isbat wa isbatil mahamid wa isbat wa isbatil mahamid allati yumatu 'alaiha wa yaqtadi dhalik tanzihuhu wa tahmiduhu wa takbiruhu wa tahiduhu perintah untuk mensucikan Allah taala itu Bapak sekalian itu mengharuskan penyucian Allah dari segala kekurangan dan menetapkan segala keterpujian Allah yang dengannya Allah terpuji. Sehingga tidak terjatuh dalam sikapnya seperti orang-orang yang mereka itu menolak sifat Allah Ta'ala. Maka wabi yu'lam anna ma yaf'aluhul mu'attil min ahli bidah min ta'til sifat wa adami isbati laha wa jahada li haqaiqiha wa ma'aniha bi hujjatin annahum yusabbihuna Allah wa yunasihunahu fawwa fil haqiqah laisa min at-tasbih wa taqis fi syai' bal huwa inkarun wa juhudun wa dalalun wa buhtanun maka di sini diketahui Orang-orang yang mereka mu'attilah, mu'attilah itu orang yang mereka menolak sifat-sifat Allah Ta'ala. Jahmiyah, Mu'tasilah, Asyairah, Jahmiyah total menolak nama dan sifat Allah. Apa alasannya? Pengen mensucikan Allah. Kenapa kok dengan cara menolak nama dan sifat Allah? kalau menetapkan nama dan sifat itu dianggapnya akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka supaya tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia tolak semua nama Allah dan sifat Allah dalam rangka menyucikan Allah Ta'ala. Jahmiyah seperti itu. Mu'tazilah sama. Tapi lebih banci sedikit. Kalau Jahmiyah total nama sifat ditolak. Kalau Mu'tazilah namanya ditetapkan, sifatnya semuanya ditolak. Alasannya sama, menetapkan sifat Allah terjatuh dalam penyerupaan kepada makhluk. Asyairah lebih lagi. Nama ditetapkan, sebagian sifat ditetapkan, sebagian sifat ditolak dengan cara ditahrif. Maka tiga ini semua para ulama mengatakan jahmi menyimpang dalam hadang-hadang surat Allah Ta'ala mengadakan penolakan dalam bentuk tolak total atau tolak sebagian atau dengan cara ditahrif alasannya untuk mentakdis mentansih menyucikan Allah maka tidak dikatakan mensucikan Allah kecuali dengan menetapkan sesuatu yang akan menimbulkan pujian bagi Allah Ta'ala. Maka mu'attilah yang mereka menolak sifat-sifat Allah Ta'ala ini sesungguhnya tidak menyucikan Allah sama sekali. Bahkan dia mengingkari juhud sesat dan mendustakan. Buhtan mendustakan Allah Ta'ala. Maka kata Ibn Rajab ketika beliau berkomentar tentang nama Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala fasabbih bihamdi rabbik maka sucikan Allah dan pujilah Allah taala dua perintahnya fasabbih bihamdi rabbik sucikan Allah dan pujikan Rabbmu pujilah Rabbmu ayat sabbihu bima hamida bi nafsahu sucikan Allah dengan apa yang Allah memuji dirinya eh laisa kullu tasbihin bimahmud sehingga tidak semua bentuk tasbih penyucian kepada Allah itu terpuji. Kama anna tasbih al-mu'tazilah tadi ta'tila kafir minas sifat. Seperti tasbihnya mu'tazilah yang mengharuskan menolak semua banyak sifat Allah. Ini tasbih yang tidak terpuji. Tasbih yang terpuji itu menyucikan Allah di semua aib lalu menetapkan semua yang menjadikan Allah terpuji dengan nama dan sifat tersebut. Maka ini kalimat yang sangat penting, it laisa kullu tasbihin bimahmud. Dengan demikian, tidak semua orang yang mereka merasa menyucikan Allah itu terpuji. Yang terpuji itu yang menyucikan Allah dan memuji Allah taala. Menyucikan dari semua aib dan kekurangan, memuji dengan menetapkan semua sifat kesempurnaan Allah Alam. Ini baru namanya tasbih dan tahmid. Maka kalimat yang sangat berbobot dalam timbangan adalah kalimat yang Nabi katakan kalimatani habibatani rahman sakilatani fi khafita khafifatani fil lisan sakilatani fil mizan dua kalimat yang dua kalimat itu sangat dicintai Allah yang marahman. Dua kalimat ini sangat ringan di lesan. Tapi dua kalimat ini sangat berat di timbangan. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi. Menyucikan Allah dan memuji Allah Ta'ala. Sehingga sempurna total. Allah tersucikan dari segala aib dan kurang dan Allah terpuji dengan semua sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, termasuk konsekuensi dari nama Allah Al-Qudus adalah kita menyucikan diri kita. Allah Allah cinta dengan kesucian. Innallaha yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang mereka bertaubat itu dari dosa-dosa dan orang mereka bersuci. Kita menghiasi diri kita dengan amal-amal saleh dan kita menyucikan diri kita dari syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat. Kemudian kalau kita sempat terjerumus dalam kesalahan, kita menyucikan diri kita dengan taubat dan istighfar itu yang akan mengundang kecintaan Allah Ta'ala. Sehingga ketika kita mengetahui nama Allah Al-Qudus yang tertanam dalam hati kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sempurna total dengan semua nama dan sifatnya dan Allah tersucikan dari semua aib dan kekurangan dari segala sisi. Kemudian apa ibadah kita? Kita mewujudkan hal-hal kesucian yang Allah cintai dengan mengamalkan semua amal saleh membersihkan diri kita dari syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat. Kemudian ketika kita sempat terjerumus, tergelincir, maka kita segera bertaubat. Itu kesucian yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Demikian sekalian semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.